telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk masuk ke surga. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka hendaklah kita berharap semoga kemudahan yang Allah berikan kepada kita saat ini untuk bermajelis ilmu dalam rangka menuntut ilmu termasuk jalan-jalan kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala kita akan mengkaji ilmu yang paling penting ilmu yang paling tinggi dan ilmu yang paling wajib untuk dipelajari yaitu ilmu tauhid ilmu at-tauhid Kenapa jemaah sekalian ini adalah ilmu yang paling penting, ilmu yang paling tinggi dan paling besar serta paling wajib dipelajari karena ilmu tauhid adalah ilmu yang berbicara tentang zat yang maha tinggi, zat yang maha besar, yang maha agung, yang maha mulia, yang tidak memiliki kekurangan apapun. Kemudian juga karena kita tidak mungkin dapat beramal dengan benar tanpa tauhid. Sebab seluruh amal ibadah kita dibangun di atas dasar tauhid. Apabila tauhid kita menyimpang atau ternodai dengan noda-noda kesyirikan ataupun terkotori dengan kotoran-kotoran kekufuran, maka amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan. Ya. Jadi Inilah pentingnya mempelajari ilmu tauhid. Jadi tauhid itu bagaikan kunci untuk membuka pintu perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memiliki kuncinya, maka dia akan sampai kepada Allah, tetapi siapa yang tidak memiliki kuncinya, dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan insyaallah taala kita akan mengkaji dari sebuah buku yang sangat bagus sebuah kitab yang sangat bagus sekali disusun oleh salah seorang ulama besar di masa ini yaitu Al-Syekhul Allamah Al-Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah yang beliau berjudul al al Mufid ala Kitab Tauhid yaitu kitab yang merupakan penjelasan atau syarah terhadap Kitab Tauhid. Jadi ini adalah kitab untuk menjelaskan kitab lain. Jadi yang menjadi inti pembahasan kitab lain tersebut yaitu kitab tauhid yang disusun oleh al syekhul Mujaddid Syekhul Islam Al-Syekh Muhammad bin Sulaiman Rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah Jadi asalnya kitab ini adalah sebuah kitab tersendiri ya, Yang diistilahkan dengan kitab matan ya, Kitab ringkas yang berjudul Kitab Tauhid Alladhi huwa haqqullahi alal abid Itu judul lengkapnya Namun lebih dikenal dengan Kitab Tauhid Kemudian diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dengan penjelasan yang sangat memukau, penjelasan yang sangat indah dan insyaallah dapat memberikan pemahaman yang baik kepada kita sehingga kita mudah memahami kitab tauhid. Dan selain beliau ada juga kitab syarah yang lain. Ya. Bahkan ditulis oleh para ulama besar dari masa ke masa. Maka ini menunjukkan kitab tauhid ini sangat penting untuk dipahami. Sehingga para ulama besar dari masa ke masa menulis kitab-kitab untuk memberikan penjelasan. Dan kitab tauhid ini atau syarahnya Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah termasuk syarah yang terbaik. Termasuk syarah yang terbaik. Jadi insya Allah tidak salah kita memilih buku ini. Ya. Dari sekian banyak syarah kitab Tauhid Maka syarahnya Syekh Ibn Thaymin rahimahullah Termasuk yang terbaik ya. Walaupun yang namanya karya manusia Pasti mengandung kekurangan-kekurangan Tidak ada yang sempurna Kecuali kitab Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kecuali kitab Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada kitab yang disusun Atau yang pernah tersusun kecuali yang paling sempurna, yang sempurna kecuali hanya kitab Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya eh, kitab-kitab uh, syarah kitab tauhid ini saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Dan kitab ini, kitab tauhid ini, kitab Al-Qaul Mufid karya Syekh Ibnu rahimahullah terdiri dari dua jilid. Dua jilid yang cukup tebal. Ini adalah salah satu jilidnya. Cukup tebal namun intinya adalah 67 bab pembahasan. 67 bab pembahasan. Dan di dalam 67 bab pembahasan ini sudah terkandung padanya pelajaran-pelajaran terpenting dalam perkara tauhid. Dan seseorang itu untuk memahami tauhid paling tidak dia sudah mengkhatamkan kitab ini agar dapat memahami tauhid dengan baik. Ini sudah kitab yang paling standar. Ya, nanti selesai kitab ini baru insya Allah taala kita kemudian meningkat kepada kitab-kitab yang lebih tinggi lagi. Ya. Penjelasan yang lebih mendalam lagi dalam bab-bab yang lain. Apakah babnya sudah tercakup di sini namun penjelasannya belum terlalu mendalam ataupun yang belum tercakup di sini. Namun dalam 67 bab ini sudah termasuk pembahasan-pembahasan yang terpenting di dalam permasalahan tauhid. Iya. Maka kita berharap dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk menyelesaikan pembahasan kitab ini sampai 67 bab. Siap insya Allah ya? Iya. Berarti harus datang lagi ya. Jangan sampai datang sekarang berikutnya nggak muncul lagi ya dan dikatakan para ulama termasuk keberkahan satu kitab adalah kita dapat menyelesaikan kitab tersebut ya karena dalam mempelajari Islam ini ada kurikulumnya tidak seenak kita mau belajar yang ini dulu mau belajar yang itu dulu tidak ada kurikulumnya dan inilah termasuk kurikulum yang paling dasar untuk memahami bagian yang paling mendasar di dalam agama, yaitu keimanan, tauhid, akidah yang benar, keyakinan yang benar. Ini sudah kitabnya yang paling mendasar. Iya. Jadi kita berusaha menyelesaikannya karena di sini terdapat dasar-dasar Islam yang paling inti, yang paling utama. Baru kemudian kita naik lagi ke tingkatan kitab-kitab yang lain. Seperti kitab Kashfus Syubhat ya mungkin Allah setelah ini kita bahas kitab Kashfus Syubhat itu lebih meningkat lagi pembahasannya yaitu membantah syubhat ya kebanyakan membantah syubhat yang dihembuskan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan syirik ya dan kalau kita sudah punya modal kitab tauhid sudah kita pahami baru boleh kita bahas ini karena kalau kita masuk di sini terlebih dahulu, malah kita termakan syubhat, nggak bisa membantahnya. Itu bahaya. Jadi nggak bisa kita semau kita belajar. Kita mau belajar yang ini dulu, kita mau belajar yang ini dulu tidak. Para ulama telah memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita, ada urutan-urutan kitab yang perlu kita selesaikan secara berjenjang. Iya. Dan itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimun alkitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian orang-orang Rabbani. Karena kalian mengajarkan Al-Quran dan kalian mempelajarinya. Dijelaskan para ulama mufassirin, maksud daripada orang-orang Rabbani itu adalah yang, yang mempelajari ilmu dari yang kecilnya sampai yang besarnya. Maksudnya dari yang mudah dipahami terlebih dahulu, yang merupakan dasar-dasar baru kemudian berkembang ya, lebih luas dan lebih mendalam. Itulah secara garis besar metode di dalam menuntut ilmu. Iya. Dan apabila kita baca biografi para ulama, seperti itu cara menuntut ilmu mereka. Ya. Tidak satupun kita dapati seorang ulama cara menuntut ilmunya cuman sebulan sekali menghadiri tablik akbar. Iya. Selain tablik akbar nggak rame, malas saya ikut. Iya. Atau bahkan tidak pula yang hanya sepekan sekali. Ya. Tapi setiap hari dan mengikuti jenjang-jenjang kurikulum kitab-kitab dari yang rendah, dari yang mudah dipahami sampai ke tingkat yang berikutnya lebih tinggi dan lebih luas, lebih mendalam. Iya, seperti itu. Baik. Dan kitab ini terdiri dari dua jilid dan Syekh menjelaskan cukup panjang lebar. Tapi insya Allah Taala metode kita adalah kita berusaha untuk meringkas, meringkas dan memberi kesimpulan apa yang dijelaskan oleh Syekh dan tetap kita berusaha setiap faidah yang Syekh sebutkan kita akan sebutkan. Ya, setiap faidah yang Syekh sebutkan kita juga akan sebutkan dan apa yang perlu dijelaskan yang mungkin belum terlalu dipahami insyaallah akan kita jelaskan dan juga mudah-mudahan uh, metode yang akan kita tempuh adalah juga dengan memadukan penjelasan-penjelasan dari kitab-kitab yang lainnya dari para ulama yang lainnya ya jadi intinya adalah kita meringkas tapi berusaha untuk tetap tidak meluputkan satu faidah penting yang disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah di dalam kitabnya ini. Karena kalau kita baca dari awal sampai akhir eh, terlalu panjang. Ya. Maka kita simpulkan saja. Baik. Jadi kita langsung masuk aja pada bagian yang pertama, jilid yang pertama dari kitab ini. Tapi sayang sekali ternyata saya bawa jilid yang kedua. Ya. Tapi alhamdulillah yang hadir juga nggak siap. Nggak ada yang banyak kitab, nggak ada yang bawa kitabnya. Jadi sama-sama nggak siap. <clears throat> Tapi insya Allah taala uh, kita akan langsung masuk. Saya masih ingat walaupun nggak bawa kitabnya inti pembahasan Syekh di dalam mukaddimahnya. Beliau menjelaskan terlebih dahulu uh, judul dari kitab ini. Kitab Tauhid. Iya. Kitab itu secara bahasa dari makna al-jam'u yang artinya mengumpulkan. Itu makna kitab secara bahasa, mengumpulkan. Iya. Adapun makna daripada kitab sama dengan maktub Iya. Jadi dia dari wazan fi'al yang bermana maf'ul. Sama dengan ilah yang bermakna makluh. Iya. Kitab artinya maktub, artinya yang ditulis. Ya. Itu dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah, para ulama mengatakan kitab itu artinya ma khutta fil qirtas lihifdihi. Apa yang ditulis di atas kertas untuk menjaganya. Ya, untuk menjaganya. Itu jamaah sekalian definisi kitab. Ini judul buku ini. Buku ini diberi judul buku juga. Buku tauhid, kitab tauhid. Kalau diterjemahkan, kitab itu artinya buku. Tapi kalau maknanya yang lebih luas seperti itu. Kitab artinya yang ditulis secara bahasa. Secara istilah artinya yang ditulis di atas kertas untuk menjaganya. Kenapa disebut di atas kertas? Karena pada umumnya orang menulis di atas kertas dulu. Makanya ulama menyebutkan di atas kertas. Ya, walaupun sekarang pada perkembangannya nggak hanya kertas saja bisa digunakan. Ya. Sekarang bisa ditulis di apa namanya di laptop, di HP bahkan, ya baik. Tetapi pada hakikatnya tujuannya sama. Untuk apa? Menjaganya. Menjaganya artinya apa? Supaya nggak hilang, supaya nggak hilang. Makanya ulama mengatakan menuntut ilmu itu jazakallah khair. Menuntut ilmu itu adalah seharusnya dengan memahami terlebih dahulu ya sebelum memahami tentunya mendengarkan kemudian memahami kemudian menghafal kemudian menghafal ya di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha Semoga Allah menjadikan berseri-seri wajahnya orang yang mendengarkan ucapanku. Kemudian dia memahaminya lalu menyampaikannya. Ini jemaah sekalian, proses menuntut ilmu. Iya. Mendengarkan dengan baik Insot Mendengarkan dengan baik Artinya Sambil diam Kalau kita sambil ngomong nggak bisa kita mendengarkan dengan baik Ya Apalagi tatkala ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan. Wa idza al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an dibacakan, maka dengarlah Dengarlah dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat. Itu adab. Apabila ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Dengarlah dan diamkan. Dan diamlah. Agar kalian mendapatkan rahmat. Artinya, jemaah sekalian, kalau kita nggak diam, kalau kita nggak mendengarkan, berarti kita nggak akan mendapatkan rahmat. Kalau nggak mendapatkan rahmat, berarti sebaliknya yang akan kita dapatkan, naudzubillah, azab. Ketika Al-Quran dibacakan kita nggak memperhatikan. Jadi hati-hati. Hadir di majelis ilmu bisa jadi kita mendapatkan murka Allah, bukan rahmat Allah. Iya, hati-hati jemaah sekalian. Kalau kita apa namanya hanya mendapatkan murka Allah, mending sekalian nggak usah hadir daripada mendapatkan murka Allah. Hadir di majelis ilmu malah mendapatkan murka Allah. Kenapa? Karena ketika Al-Quran dibacakan nggak perhatikan. Ya, dan itu adalah sifat orang-orang kafir. Bahkan para ulama ahli hadis dahulu apabila mereka sedang membacakan hadis dari Rasulullah saw kemudian ada orang nggak memperhatikan dia berisik di majelis ilmu maka mereka memberikan peringatan dengan keras ya dan mereka menganggap orang yang mengeraskan suara ketika hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan sama saja dia mengeraskan suara ketika beliau masih hidup dan beliau sedang berbicara. Ini hati-hati. Kalau kita mengeraskan suara kita tatkala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dibacakan atau dengan kata lain kita nggak perhatikan ya, malah berisik, itu sama saja dengan kita melakukannya ketika beliau sendiri sedang membacakannya atau menyampaikannya. Apa akibatnya jemaah sekalian? Allah telah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Antahbat antahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Apabila kalian mengeraskan suara melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan-amalan kalian akan terhapus tanpa kalian sadari. Subhanallah, Datang ke majelis ilmu ingin mendapatkan rahmat Allah, malah amalannya terhapus. Ingin mendapatkan pahala yang melimpah, malah amalannya terhapus. Iya. Padahal jamaah sekalian, menghadiri majelis ilmu itu, menghadiri majelis ilmu adalah tambang pahala bagi kita, tambang amalan. Kenapa jemaah sekalian? Karena menuntut ilmu itu kita punya tujuan besar. Kita punya tujuan besar yaitu untuk meluruskan amalan kita supaya nggak salah beramal dan juga kita punya tugas untuk menyampaikan kepada orang lain. Kita punya tugas untuk menyampaikan ilmu ini kepada orang lain. Iya. Makanya perlu untuk menjaga ilmu yang telah kita dapatkan. Itulah tujuan adanya kitab untuk menjaga ilmu itu di situ. Iya. Tetapi jamaah sekalian, ilmu yang ada di kitab-kitab para ulama itu belum bisa kita amalkan sampai kita pindahkan di dalam dada kita. Oleh karena itu ulama mengatakan menghafal itu ada dua macam. Menghafal dengan tulisan dan menghafal di dalam dada. Ya. Hifdu sadrin dan hifdu kitabin. Menghafal di dalam dada dan menghafal dengan tulisan. Dan ulama dahulu ini dua cara mereka menghafal. Pada umumnya para ulama itu menghafal di dalam dada. Artinya kalau kita tanya dia nggak perlu buka laptop, dia nggak perlu buka tablet, nggak perlu buka catatan, dia udah hafal. Ya. Kalau istilah kita di luar kepala, ini itu istilah kurang tepat ya. Kalau di luar kepala di dalam nggak ada. Ya. Yang benar adalah di dalam dada, hibdus sadrin. Ya. Ada juga para ulama kita yang hafalannya di tulisan. Makanya kalau tulis apa buku-bukunya terbakar, tadinya dia rawi yang sikoh, yang terpercaya, jadinya rawi lemah. Ada seperti itu. Ya, dia menghafal di tulisannya semuanya. Ketika buku-bukunya terbakar, maka hadis-hadis yang diriwayatkan darinya setelah bukunya terbakar itu ulama nggak mau meriwayatkan lagi atau menyatakannya sebagai riwayat yang lemah. Tetapi yang luar biasa, ada ulama-ulama yang hafalannya begitu dahsyat, begitu kuat, tapi masih menulis. Ya, itu pun masih menulis. Itu penting, karena tulisan itu bermanfaat. Pertama untuk kita mengulang pelajaran, yang kedua kita sampaikan lagi kepada orang lain. Ya, tidak lain kita wariskan ilmu para ulama sampai hari ini karena mereka menulis ilmu. Ya, tapi yang lebih dahsyat lagi orang-orang sekarang. Ya. Mereka nggak perlu menulis. Ya, ya. Lebih dahsyat lagi, nggak perlu menulis. Ya. Karena hafalannya kuat. Ya, insya Allah ya. ya. Insya Allah. Jadi itu makna kitab. Baik. Adapun tauhid dari sisi bahasa berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan yang artinya adalah ja'lu syai' wahidan menjadikan sesuatu itu satu ya. itu makna tauhid dari sisi bahasa mengesakan menjadikan sesuatu itu satu sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan tauhid adalah ifrad ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi min ar-rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah yaitu dalam tiga perkara yang pertama rububiyah yang kedua uluhiyah yang ketiga al-asma was sifat ini definisi tauhid. Mengesahkan Allah tabaraka wa taala dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Hak khusus bagi Allah. Apa saja hak khusus bagi Allah? Ada tiga secara garis besar. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ini definisi ini mohon diingat selalu karena insya Allah sangat bermanfaat untuk penjelasan-penjelasan yang akan datang. Ya. Syirik adalah kebalikannya. Syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah min ar-rububiyyati wal uluhiyyati wal asma wa sifat. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Dalam hal apa? Dalam hal-hal yang khusus bagi Allah. Artinya enggak semua hal hanya dalam hal-hal yang seharusnya itu kita khususkan bagi Allah. Tapi kita samakan itu dengan makhluk. Maka itulah syirik. Yaitu dalam apa? Dalam tiga perkara tadi. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Iya. Jam berapa waktu Isya? Sembilan belas tiga. Baik. Uh, pembahasan kita selanjutnya insya Allah tentang pembagian tauhid. Jadi dari definisi ini dapat kita pahami tauhid itu terbagi tiga. Ya, tauhid itu terbagi tiga. Yang pertama tauhidur rububiyah, yang kedua tauhidul uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhidul asma wa sifat. Iya. Tauhidul asma wa sifat. Dari mana para ulama membagi tauhid itu menjadi tiga? Jawabannya adalah dari istiqra'un nusus. Penelitian secara menyeluruh terhadap seluruh dalil Al-Quran dan Sunnah tanpa terkecualikan, tanpa ada yang terkecualikan seluruhnya. Ulama mengumpulkan seluruh dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang tauhid. Maka semuanya kembali kepada tiga macam tauhid ini. Tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah dan tauhidul asma wa sifat. Iya. Dan di sini ada dua titik ekstrim yang perlu kita waspadai. Yang pertama, orang-orang yang berpendapat itu pembagian yang muhdas kata mereka. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW para sahabatnya. Maka ini pendapat yang batil. Kenapa? Karena ulama menetapkan tiga macam tauhid itu dari dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah, bukan hasil ciptaan para ulama. Iya. Itu adalah istimbat yang dihasilkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bisa dikatakan itu sesuatu yang muhdat, sesuatu yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Iya. Dan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al Abbad, ulama besar kita yang alhamdulillah kemarin berkunjung ke Indonesia dan memberikan tablik akbar di Istiqlal, beliau punya buku bagus untuk membantah yang beliau berjudul Al-Qaulus Sadid Alaman man ankara tauhid Ya. Artinya uh, ucapan yang benar untuk membantah orang yang mengingkari pembagian tauhid menjadi tiga. Dan buku ini diberikan kata pengantar oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Ya, kalau antum mau pembahasan lebih detail, silahkan baca buku tersebut. Sekaligus di dalam kitab itu beliau membantah Eh, orang-orang yang mengatakan ini juga titik ekstrim yang lain bahwa pembagian tauhid menjadi tiga itu kata mereka sama dengan trinitasnya Nasrani. Ini lebih jauh lagi, ya sebagaimana insya Allah uh, eh, kalau kita jelaskan satu persatu ini apa itu tauhid rububiyah, apa itu tauhid uluhiyah, dan apa itu tauhid asma wa sifat itu sekaligus bantahan. Ini beda dengan trinitasnya Nasrani. Ya. Kemudian ada titik ekstrim yang sebaliknya dalam pembagian tauhid ini, yaitu mereka menambahkan pembagian tauhid yang keempat atau bahkan yang kelima. Ya. Contohnya adalah orang-orang yang menambahkan tauhid al-hakimiyah yang mereka sebut tauhid al-hakimiyah atau al-mulkiyah yaitu kekuasaan hanya milik Allah. Padahal itu bagian dari tauhid rububiyah. Dari segi kita meyakini hanya Allah yang berhak menentukan hukum. Dan dari segi kita wajib menjalankan hukum Allah itu sudah termasuk tauhid uluhiyah. Makanya untuk memahami lebih detail, insya Allah Taala perlu kita jelaskan satu persatu uh, tiga macam tauhid ini. Hanya saja mungkin waktu kita terbatas saat ini, Insya Allah kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Ada sedikit waktu lagi, mungkin ada tanya jawab, saya persilakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan sedikit. Jadi titik ekstrim yang berikutnya dalam masalah pembagian tauhid adalah yang menambahkan pembagian tauhid yang keempat yang mereka sebut dengan tauhidul hakimiyah. Ya. Dan ini adalah penyimpangan para ulama besar kita di masa ini seperti para ulama yang duduk di Al-Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta. Komite tetap untuk pembahasan ilmiah dan fatwa Demikian pula atau Kibaril Ulama, badan ulama besar yang berkedudukan di Makkah dan Medina, itu telah memberikan bantahan secara khusus terhadap uh, golongan-golongan uh, yang membagi tauhid dengan tambahan yang keempat, yaitu tauhidul hakimiyah. Ya, bahwa itu termasuk kategori muhdad mengada-ada di dalam agama. Ya. Karena pada hakikatnya tauhid Al-Hakimiyah yang mereka maksudkan sudah termasuk dalam kategori rububiyah ataupun uluhiyah. Ya. Kemudian jemaah sekalian, ternyata dari pembagian tersebut muncul penyimpangan yang lain. Penyimpangan yang besar. Ya. Apa itu? Mereka kemudian mengatakan misi utama dakwah ini atau ajaran utama Islam adalah penegakan kekuasaan. Ya, karena tauhidul hakimiyah itu artinya e, mentauhidkan Allah dalam hukum. Maka itulah yang menjadi tujuan utama. Bagaimana kaum muslimin memiliki kekuasaan sebuah negara berkuasa untuk menegakkan hukum Islam. Jamaah sekalian, itu penting dalam syariat. Tetapi kalau mereka mengatakan itu yang paling utama, maka di situ terkandung penyimpangan yang besar. Ya. Kenapa demikian? Karena itu menyelisihi dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dakwah para nabi dan rasul yang paling utama adalah memurnikan ibadah kepada Allah dan mengingkari penyembahan kepada selain Allah. Ya, sebagaimana insyaallah taala nanti akan kita bahas pada bab yang pertama, dalil yang kedua berbicara tentang dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Artinya, bukan itu intisari utama tauhid. Kemudian ada dampak negatif lain. Jadi itu dampak negatif yang pertama mereka lebih mementingkan sesuatu dan meremehkan sesuatu yang lebih penting. Makanya jemaah sekalian, ketika mereka melihat ada orang yang melakukan perbuatan syirik, mereka anggap itu hal yang biasa-biasa saja. Bagi mereka kesyirikan itu hanya satu, ya, sampai tingkatan yang paling ekstrim, sampai-sampai mereka mengatakan kesyirikan di zaman ini hanya satu, yaitu kesyirikan di parlemen katanya. Ya, itu dampak negatifnya. Dan lebih parah lagi adalah Kemudian mereka mengkafirkan kaum muslimin. Karena menurut mereka tidak berhukum dengan syariat Allah. Terutama yang mereka tuju adalah pemerintah. Ya. Pemerintah kaum muslimin. Kemudian meningkat sampai ke aparat-aparatnya. Sampai pada akhirnya seluruh rakyatnya. Ya. Jadi jangan dikira keyakinan pengkafiran ini datang begitu saja tidak. Itu ada pangkalnya, yaitu kerusakan tauhid. Jangan pandang remeh. Kerusakan tauhid ini inilah pangkal segala kerusakan. Ya, sebagaimana nanti insya Allah kedepannya kita akan berikan contoh-contoh. Pangkal segala kerusakan itu berasal dari pemahaman tauhid yang menyimpang.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 Hah? Istinja. <laughs> apa? Apa istilahnya? Apa? Hah? Istibra. Istiqra. Ya. Kalau istibra itu mengosongkan rahim. Ya istiqra istiqra'un nusus ya penelitian secara menyeluruh terhadap seluruh dalil Al-Quran dan Sunnah dan itu adalah metode ulama ahlu sunnah dalam memberikan kesimpulan hukum meneliti seluruh dalil tidak boleh ada yang disisakan baru memberi kesimpulan Beda dengan golongan-golongan yang menyimpang. Golongan yang menyimpang itu ambil satu dalil langsung buat kesimpulan dan menafikan dalil-dalil yang lain. Ya. Contohnya yang disebut dengan golongan khawarij. Mereka itu mengkafirkan para pelaku dosa besar. Kenapa? Karena bagi mereka kekafiran itu hanya satu macam kufur keluar dari Islam. Padahal kalau dikumpulkan seluruh dalil, maka kesimpulannya kekufuran itu ada dua macam. Ada kufur akbar yang menyebabkan pelakunya murtad dan ada kufur asgar. Kufur kecil yang merupakan dosa besar tapi tidak sampai menyebabkan murtad. Baik. Ini metodologi yang sangat penting di dalam memahami Islam dalam satu pembahasan kita usahakan uh, mempelajari seluruh dalil. Jangan hanya mengambil satu dalil kemudian langsung memberi kesimpulan. Baik. Maka ulama menjelaskan tauhid itu terbagi tiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Dan tiga macam tauhid ini pada umumnya dalilnya terpisah-pisah. Walaupun juga ada satu dalil, satu ayat yang mencakup tiga macam tauhid ini. Sebagai contoh disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah beliau ini dalam Qaul Mufid Surat Maryam ayat ke-65. Surat Maryam ayat ke-65. Satu ayat ini sudah terdapat tiga macam tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya Rabb Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya ini adalah dalil tauhid rububiyah fa'budhu wastabir li ibadatihi maka beribadahlah kepadanya dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Ini adalah dalil tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah kamu mengetahui ada yang serupa dengan Allah? Ini pengingkaran, bukan pertanyaan biasa, tapi pertanyaan untuk mengingkari. Ini adalah dalil tauhidul asma wa sifat. Baik. Untuk lebih memahami maka insya Allah Ta'ala kita akan jelaskan satu persatu secara rinci Walaupun singkat Makna Tauhid ini masing-masing Yang pertama Tauhidur Rububiyah Apa yang dimaksud dengan Tauhidur Rububiyah? Kata Syekh Nusaymin rahimahullah Tauhid Rububiyah itu artinya Ifradullahi Ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan penguasaan dan pengaturan. Artinya, kita meyakini hanya Allah yang satu saja yang mencipta. Tidak ada yang membantu Allah, tidak ada yang menolong Allah atau bersekutu bersamanya, tidak pula ada yang bersaing dengannya. Itu artinya tauhid rububiyah. Demikian pula dalam menguasai seluruh makhluknya dan dalam mengaturnya. Mengesahkan Allah dalam menciptakan, menguasai dan mengatur. Iya. Artinya apa jemaah sekalian? Orang yang mentauhidkan Allah di dalam rububiyah maka dia meyakini segala sesuatunya hanya Allah yang menciptakan. Hanya Allah yang menguasai, hanya Allah yang mengatur. Contohnya apa? Allah tabaraka wa ta'ala dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian bagi kita. Dia saja yang menguasainya, dia saja yang mengaturnya. Tidak ada satu makhluk pun yang bersekutu dengannya. Allah yang menciptakan rezeki. Dia pula yang menguasainya, dia juga yang mengaturnya. Allah yang menciptakan kemanfaatan maupun kemudaratan. Bahkan segala sesuatunya Allah yang menciptakan. Dia pula yang menguasainya, dia pula yang mengaturnya. Itu artinya tauhid rububiyah. Makanya ulama sebagian ulama memberikan definisi yang lebih ringkas. Tauhid rububiyah itu artinya ifradullah taala bi af'alihi mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Itu sudah paling ringkas. Artinya apa? Kita meyakini di dalam melakukan perbuatan-perbuatannya yang maha mulia, Allah Subhanahu wa taala itu esah. Oleh karena itu, barang siapa yang meyakini ada pencipta selain Allah, ada pemberi rezeki selain Allah, ada pengatur alam ini selain Allah, maka berarti dia telah menyekutukan Allah dalam rububiyah. Ya. Maka berarti dia telah menyekutukan Allah di dalam rububiyah. Baik. Ini yang pertama, arti tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah dalam pengertian yang sudah kita jelaskan tadi berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah atau tidak? Sudah jelaskan. Allahu khaliqu kulli syai. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Maliki yaumiddin Allah adalah raja di hari pembalasan. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb seluruh makhluk. Al-alamin artinya seluruh makhluk. Maka Allah adalah Rabb. Artinya yang mencipta, yang menguasai dan mengatur seluruh makhluk. Itu sudah dalil-dalilnya banyak sekali. Ya, di samping yang sudah kita sebutkan tadi surat Maryam ayat ke-65. Baik. Ini yang pertama, arti tauhid rububiyah. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan tauhidul uluhiyah? Tauhidul uluhiyah artinya ifradullah taala bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Di dalam ibadah. Apa artinya jemaah sekalian? Artinya kita harus meyakini di dalam hati kita hanya Allah satu-satunya yang patut diibadahi. Dan semua sesembahan selain Allah salah. Dan kita tidak boleh sedikit pun mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Kita hanya boleh beribadah kepada Allah yang satu saja. Itu yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Maka ketika kita mempersembahkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah, berarti kita telah menyekutukan Allah. Satu saja. Ya, enggak harus semuanya, satu saja. Apabila kita persembahkan kepada selain Allah, berarti kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pertanyaannya jemaah sekalian, apa saja macam-macam ibadah itu? Inilah yang dibahas dan termasuk mengambil bagian yang cukup banyak dari 67 bab kitab tauhid. Dirinci satu persatu. Apa saja yang termasuk kategori ibadah yang kita nggak boleh persembahkan kepada selain Allah. Dan ini termasuk ilmu terpenting yang wajib kita pelajari. Yang apabila kita tidak mengetahuinya akan menyebabkan kita terjerumus dalam kesyirikan. Dan jemaah sekalian itu kenyataan. Betapa banyak orang yang mengaku muslim tetapi dia melakukan perbuatan syirik dalam ibadah. Kenapa? Karena dia nggak sadar itu ibadah. Dia nggak tahu itu ibadah. Dia taunya ibadah itu sholat, puasa, zakat, haji, sudah itu saja. Ya. Kalau dikatakan, dikatakan kepadanya, kamu jangan melakukan syirik. Kamu telah beribadah kepada selain Allah. Dia katakan, enggak kok saya masih sholat di masjid, saya beribadah kepada Allah, padahal dia sudah melakukan ibadah kepada selain Allah. Mungkin saya berikan satu contoh. Berdoa. Berdoa adalah ibadah yang sangat agung. Iya. ibadah yang sangat agung. Sampai-sampai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doa dua ibadah." Doa itu adalah ibadah. Ya. Ada hadis yang lain tetapi lemah Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah, tapi hadisnya lemah. Yang sahih adalah ad-du'a'u huwal ibadah. Ya. Sini sudah jelas. Nabi SAW menyatakan doa itu adalah ibadah. Tapi ada orang yang datang di tempat tertentu yang dia anggap tempat keramat atau kuburan tertentu yang dia anggap kuburan keramat, kemudian dia berdoa kepada penghuni kubur tersebut atau penunggu di tempat tertentu. Tidak lain itu adalah syaitan. Ya, yang menunggu di tempat tertentu yang mereka anggap tempat keramat tidak lain adalah syaitan. Ya. Kemudian dia berdoa kepadanya, memohon hajat-hajat kepadanya. Dia mengira itu bukan ibadah. Padahal dia sudah beribadah dengan cara berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahkan jemaah sekalian, dosa syirik ini, dosa terbesar ini, berdoa kepada selain Allah. Dosa yang paling Allah murkai. Dosa syirik. Sebagaimana insya Allah akan kita bahas pada bab-bab berikutnya. Justru dianggap sebagai pendekatan diri kepada Allah. Ya. Mereka datang di tempat-tempat yang mereka anggap keramat, untuk berdoa kepada penunggu atau penghuni tempat itu. Dan mereka anggap itu bagian dari ibadah kepada Allah. Padahal itu adalah dosa yang paling Allah murkai. Apa sebabnya sampai sejauh itu jamaah sekalian? Dosa yang paling Allah murkai justru dianggap ibadah. Karena tidak menuntut ilmu. Tidak memahami tauhid dengan baik tidak memahami tauhid para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka insyaallah taala buku ini akan menjelaskan kepada kita secara detail seperti apa tauhid para nabi dan rasul alaihi wassalam dan tauhid nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Iya. Jadi tauhid uluhiyah adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, tauhidul asma wa sifat. Mentauhidkan Allah di dalam nama-nama dan sifat. Apa artinya ini jemaah sekalian? Artinya adalah isbatu ma asbatahu Allah li nafsihi fi kitabihi au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam minal asma'i wa sifat. Menetapkan atau mengimani apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran dan Sunnah dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Atau dengan kata lain, mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam min ghairi tamthilin wala ta'tilin. Yeah. Tanpa melakukan tamsil dan tanpa melakukan taktil. Yeah. Maksudnya apa? Tanpa menyerupakan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu dengan sifat makhluk dan juga tanpa mengingkarinya. Karena jemaah sekalian, di sini ada dua penyimpangan besar dalam nama-nama dan sifat Allah. Yang pertama, orang-orang yang mengimani nama-nama dan sifat Allah, tapi mereka samakan dengan sifat makhluk. Mereka samakan dengan sifat makhluk. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan hal ta'lamu lahu samiyah Apakah kamu tahu ada yang serupa dengan Allah? Iya. Demikian pula dalam surat Asy-Syura ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah tegaskan tidak ada yang serupa dengannya. Artinya wajib bagi kita mengimani setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah, tetapi nggak boleh kita samakan dengan sifat makhluk. Itulah tauhidul asma wa sifat. Tidak boleh pula kita mengingkari satu nama-nama atau sifat Allah yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah apalagi mengingkari dengan akal-akalan saja. Ya, banyak orang mengingkari atau tidak mau mengimani sebagian dari sifat Allah. Kenapa? Karena berlogika, main akal. Seakan-akan akalnya lebih tinggi daripada Al-Quran dan Sunnah. Ya, dia mengkias-kiaskan. Kalau saya imani Allah seperti ini, maka akan jadinya begini. Ya. Kalau saya mengimani Allah begini, akan jadinya begitu. Kalau begitu ini saya nggak boleh percaya. Saya nggak boleh imani. Makanya untuk beriman kepada asma wa sifat ada dua kunci penting yaitu al-itsbat wa nafyul mumatsalah. Menetapkan apa yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak boleh melakukan taktil. Tidak boleh mengingkari satu nama atau sifat Allah. Yang kedua, nafiyul mumasalah. Menafikan adanya penyerupaan dengan makhluk. Ya, itu saja kuncinya. Menetapkan yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Apapun yang Allah sebut tentang dirinya Di dalam Al-Quran dan Sunnah Apa saja yang terkait dengan Allah Maka wajib kita imani Tetapi Jangan kita samakan dengan sifat-sifat makhluk Jamaah sekalian, pembahasan asma wa sifat termasuk pembahasan yang cukup luas dan banyak orang-orang yang terjerumus dalam berbagai macam penyimpangan dalam perkara ini. Oleh karena itu, uh, di dalam kitab tauhid ada bab tersendiri. Jadi kita tadi mengatakan menjelaskan tiga macam tauhid. Dan setiap tiga macam tauhid ini dijelaskan dalam beberapa bab tersendiri. Ada bab yang menjelaskan tentang tauhid rububiyah, ada beberapa bab yang menjelaskan tentang tauhid uluhiyah dan pula dan ada pula beberapa bab yang menjelaskan tentang tauhid uluhiyah. Eh, afwan asma wa sifat. Tetapi kebanyakan dalam kitab tauhid ini adalah tauhid uluhiyah karena inilah tauhid yang menjadi inti dakwah para nabi dan rasul. Kemudian yang berikutnya tauhid rububiyah dan sedikit pembahasan tauhidul asma wa sifat. Oleh karena itu, kalau ingin meningkatkan pembahasan lebih detail tentang asma wa sifat, eh, setelah kita mempelajari eh, al-qaulul mufid ini, kita meningkat kitab yang lebih tinggi. Ya, contohnya adalah kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Ya, kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah atau minimalnya adalah Lum'atul I'tiqad. Ya. Dan kitab-kitab yang lainnya. Baik. Jamaah sekalian, inilah ringkasan penjelasan definisi tiga macam tauhid. Iya. Definisi tiga macam tauhid. Untuk perinciannya insyaallah taala akan kita dapatkan dalam pembahasan setiap bab di dalam kitab tauhid ini yang terdiri dari 67 bab. Jadi secara garis besar 67 bab ini pertama menjelaskan tiga macam tauhid ini kemudian menjelaskan bagaimana menjaganya. Bagaimana menjaganya dan mengokohkannya, menguatkannya, bukan hanya menjaga tapi menguatkannya serta memupuknya. Dan juga yang sangat penting termasuk mendominasi kitab tauhid adalah bab-bab yang menjelaskan tentang dua hal yang merusak tauhid. Apa itu jamaah sekalian? Yang pertama yang merusak tauhid sampai ke akar-akarnya. Nggak ada tersisa lagi apa-apa. Musnah tauhidnya, habis tauhidnya. Walaupun orang yang melakukannya merasa masih bertauhid. Artinya apa jemaah sekalian? Kalau sudah musnah tauhidnya, dia sudah kafir. Murtad keluar dari Islam. Ya. Ini bahayanya. Ini pentingnya kita mempelajari tauhid. Ya, agar kita tahu apa saja yang menyebabkan hancurnya tauhid kita. Ya. Jangan-jangan kita selama ini justru melakukan amalan-amalan tersebut atau keluarga yang kita cintai atau masyarakat sekitar kita masih melakukan itu. Tugas kita lah untuk memperingatkan mereka. Itu tujuan kita belajar. Agar kita bukan hanya mengamalkan sendiri, tetapi memberikan peringatan kepada saudara-saudara kita. Dan itulah cinta yang sejati. Apabila kita mengingatkan saudara kita jangan melakukan dosa yang terbesar ini supaya dia selamat dari azab Allah. Ini yang pertama, yang menghancurkan tauhid sampai dasar-dasarnya. Ini termasuk mendominasi kitab tauhid. Apa saja hal-hal yang bisa merusak tauhid sampai ke akarnya. Yang kedua, apa saja yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Tauhidnya masih ada tapi kurang sekali, lemah sekali. Ya. Ini juga termasuk pembahasan yang cukup banyak di dalam kitab tauhid. Ya, tapi lebih banyak yang pertama yang dapat merusak tauhid sampai ke akarnya. Ya. Jadi dua hal ini yang harus kita jaga tauhid kita dari dua hal yang merusak tauhid sampai ke akarnya yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Mengurangi kesempurnaan tauhid itu artinya apa? Orangnya masih muslim. Tapi tauhidnya, imannya sangat lemah, imannya sangat kurang dan dia disebut orang sesat. Walaupun dia masih muslim, tidak boleh dikafirkan. Iya. Jadi inilah secara global e, pembahasan tauhid yang akan kita pelajari bab demi bab. Demikian pula penjelasan secara global definisi tiga macam tauhid. Baik, ada waktu sedikit, mungkin lima menit tanya jawab, saya persilakan. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam <clears throat> Ustaz apabila kita takut terhadap syaitan Apakah kita telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Takut kepada syaitan Menyelisihi larangan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Kata Allah Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kamu takut kepada mereka. Mereka di sini mencakup syaitan dan bala tentaranya. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan takutlah kepadaku takutlah kepadaku kalau kalian benar-benar orang yang beriman kalau kalian benar-benar orang yang beriman. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk hanya takut kepadanya. Hanya takut kepadanya. Iya. Tetapi ada rasa takut yang dibolehkan yaitu takut yang sifatnya tabiat Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Musa alaihissalam. Beliau keluar dari kota itu khaifayatarqab Dalam keadaan takut seraya mengawasi yaitu dari kotanya Firaun. Iya. Takut secara tabiat artinya apa? Takut dari sesuatu yang Allah jadikan itu berbahaya. Yang Allah jadikan itu berbahaya. Ya. Seperti kita takut api karena Allah jadikan itu berbahaya, membakar. Ya. Demikian pula takut kepada syaitan karena Allah menciptakannya sebagai makhluk yang berbahaya baik dapat membahayakan fisik maupun dapat membahayakan hati kita yaitu dapat menyesatkan iya syaitan bisa memberikan bahaya secara fisik itulah yang digunakan oleh para tukang sihir oleh para tukang sihir Tukang sihir itu bagaimana caranya dia menyakiti orang dari jarak jauh? Ya. Orang dari jarak jauh bisa dia sakiti. Tidak lain bantuan setan. Bantuan setan. Ya. Kadang bekerja sama dengan setan untuk menyesatkan. Seperti yang uh, terjadi pada istri Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu istri, istri Ibn Mas'ud kata beliau dahulu kalau saya sakit mata saya datang kepada seorang dukun Yahudi dan dukun itu dia membacakan mantra-mantra saya sembuh ya kata Ibn Mas'ud kamu sudah ditipu oleh setan setan itu dia menusuk matamu Kemudian kamu diarahkan kepada Yahudi itu, Yahudi itu membaca, dia lepas tangannya. Iya. Jadi kerjasama ini Yahudi dengan setan. Nah ini, ini adalah bahaya-bahaya setan yang Allah ciptakan. Maka apabila kita takut uh, dalam apa namanya dengan keyakinan itu adalah bahaya yang Allah ciptakan, dia tidak bisa menimpakan mudarat kecuali dengan izin Allah, karena bahayanya jelas, maka uh, ini tidak termasuk kategori syirik. Ini termasuk kategori tabiat. Sifatnya tabiat. Iya. Tetapi kalau sampai kita meyakini dialah yang menciptakan bahaya itu dengan sendirinya, bukan Allah yang menakdirkan, maka ini termasuk kategori takut yang syirik. Takut yang syirik. Ini bisa dibedakan ya? Iya. Ini termasuk kategori takut yang syirik apabila kita meyakini setan itulah yang bisa menciptakan bahaya dengan sendirinya tanpa izin Allah. Tapi kalau kita meyakini bahaya-bahaya yang bisa dia uh, timpakan kepada kita dengan izin Allah, maka ini sifatnya tabiat. Sama dengan kita takut kepada api yang bisa membakar atau kita takut kepada binatang buas, itu bukan syirik. Itu takut yang sifatnya tabiat manusia. Iya. Barangkali demikian, wallahu alam. Ya. Mungkin ada satu lagi pertanyaan, silakan. Baik. Nama-nama dan sifat-sifat Allah itu jumlahnya sangat banyak dan tidak ada batas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya mengatakan awista'tharta fi ilmil ghaibi indak atau nama-nama dan sifat-sifatmu yang engkau khususkan pada ilmu gaib di sisimu. Jadi ada nama-nama dan sifat Allah yang diajarkan kepada kita dan ada yang Allah khususkan pada ilmu gaib di sisinya. Ini menunjukkan kita nggak bisa menentukan jumlah tertentu nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapati banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Oleh karena itu, tidak tepat membatasi sifat-sifat Allah itu hanya 20. Iya. Kenapa? Karena kenyataannya kalau kita pelajari nama-nama dan sifat Allah itu lebih daripada 20. Iya. Jamaah sekalian, setiap nama Allah terkandung padanya sifat Allah. Dan itulah salah satu perbedaan nama Allah dan nama makhluk. Nama makhluk Masya Allah namanya bagus banget Muhammad ya Yang terpuji perangainya Tapi orangnya belum tentu ya Orangnya tidak menggambarkan namanya Itu makhluk Kalau Allah Bernama dengan satu nama Pasti Allah mengandung sifat Yang terkandung dalam nama itu Iya kan? Allah bernama Al-Khaliq yang maha menciptakan. Berarti Allah punya sifat mencipta. Allah bernama Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki. Berarti Allah punya sifat memberikan rezeki. Allah bernama Ar-Rahman yang maha penyayang. Berarti Allah punya sifat rahmat yang merupakan apa namanya? Sifat yang ada di dalam atau yang terikat yang terkait dengan zatnya sedangkan ar-rahim adalah terkandung padanya sifat rahmat yang merupakan perbuatannya itu perbedaan ar-rahman dan ar-rahim kalau ar-rahman terkandung padanya sifat rahmat yang melekat pada diri Allah Sedangkan Ar-Rahim adalah sifat rahmat yang merupakan perbuatan Allah merahmati. Oleh karena itu ulama membagi dua. Sifat Allah itu ada sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Apa artinya sifat zatiyah? Sifat yang melekat pada diri Allah tidak pernah terpisah darinya. Sedangkan sifat fi'liyah adalah perbuatan Allah. Ya. Itu semua disebut sifat Allah. Ya. Yang pada diri kita sebagiannya disebut anggota tubuh, tapi pada Allah disebut sifat zatiyah. Allah mengabarkan di dalam Al-Quran Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan. Wajib kita imani. Apakah berani kita menolak ayat ini? Ya dan akan tetap kekal wajah Rabbmu pemilik keagungan dan kemuliaan beranikah kita menolak ayat ini tidak harus kita imani ini adalah sifat zatnya Allah wajah tetapi ingat tadi nggak boleh kita samakan dengan wajahnya makhluk ya dua hal tetapkan dan nafikan. Apa yang ditetapkan sifat itu. Apa yang dinafikan penyerupaan dengan makhluk. Sebagaimana tidak boleh juga kita gambarkan dalam benak kita wajah Allah seperti ini seperti itu nggak boleh. Tetapi kita imani sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Ya. Jadi setiap nama Allah mengandung sifat. Belum lagi sifat-sifat zatia itu tadi. Ya. Belum lagi sifat-sifat perbuatan Allah. Nah, jemaah sekalian, kebanyakan orang-orang memahami nama Allah itu 99. Kalau begitu minimal ada 99 sifat. Iya kan? Padahal nama Allah itu lebih daripada 99. Berarti lebih banyak lagi. Iya. Sebab maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'an wa tis'in asman man asaha dakhal jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalkannya atau menghitungnya, dia akan masuk surga. Jamaah sekalian, menghafalnya di sini bukan sekedar menghafal lafaznya, tetapi memahami kandungan maknanya, berdoa dengannya dan mengamalkan konsekuensinya. Iya, bukan sekedar hafal lafaznya tidak. Maka Nabi SAW mengatakan Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalkannya, dia akan masuk surga. Ini dikatakan para ulama, maksud hadis ini bukan pembatasan. Bukan pembatasan nama nama Allah hanya 99, bukan. Sama dengan kita mengatakan, saya punya uang satu juta, untuk saya sedekahkan di jalan Allah. Apakah itu berarti uang saya hanya satu juta? Tidak. Bisa lebih daripada itu. Tapi nggak mungkin kurang. Karena saya sudah katakan satu juta, kecuali saya bohong. Ya. Dan Allah selalu benar, tidak mungkin berdusta dan tidak akan menyalahi ucapannya. Ya, wa tammat kalimatu rabbika sidqaw wa adla dan telah sempurna kalimat Rabbmu benar dan adil. Ya. Jadi nama Allah banyak, lebih dari 99. Andai kita katakan 99 saja, berarti sudah lebih daripada 20, lebih banyak bahkan, ya, berapa kali lipat itu? Ya, 3 atau 4 kali lipat, bahkan hampir 5 kali. Jadi sangat tidak tepat mengatakan sifat Allah hanya ada 20. Ya, Ini apa namanya pembahasan sebenarnya pembahasan yang cukup luas ya insyaallah taala mungkin kita lanjutkan pada kesempatan yang lain lebih detail kita membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala satu persatu ya dan untuk uh, memahami nama-nama Allah ada buku bagus yang berjudul Fiqhul Asma was Fiqhul Asmail Husna Fikih Al Asmaul Husna yang disusun oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad ya yang tadi kita katakan beliau yang baru saja datang ke Indonesia beliau punya buku bagus itu khusus nama-nama beliau nama eh, nama-nama Allah Subhanahu wa taala Fikih Al-Asmaul Husna Syekh Nuzaimin juga punya buku bagus tapi sifatnya kaidah saja yang beliau berjudul al Kawaidul Muthla Al-Qawaidul Musla Al-Qawaidul Musla fil Asma'i was Sifat. Ya, penulis kitab yang kita pelajari sekarang yaitu kitab Al-Qaulul Mufid juga punya buku khusus yang beliau beri judul Al-Qaidul Musla. Dan sebagian dari ya, inti daripada kitab ini beliau sebutkan juga dalam Al-Qaulul Mufid. Tapi itu nanti di jilid kedua, ya. Entah kapan kita dan entah akan sampai ke sana atau tidak. Mudah-mudahan sampai insyaallah ya. Ya. Allahumma amin. Baik. Uh, jemaah sekalian, barangkali kita cukupkan sampai di sini dan mudah-mudahan kedepannya kita mengkaji sama-sama. Mungkin jemaah juga bisa memiliki bukunya. Tidak apa-apa buku terjemahan. Dan alhamdulillah buku ini sudah banyak penerbit di Indonesia yang menerjemahkan lebih dari satu. Ya, jadi insyaallah mudah didapatkan, uh, bisa dibeli via internet atau di toko-toko buku agama. Ya. Barangkali saya cukupkan sampai di sini.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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.